Dan kami ketika itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang yang baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yunutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrik ketika itu memiliki sebuah pohon yang mereka sebut dengan pohon sidrah di mana mereka berdiam diri di sekitar pohon tersebut untuk beribadah untuk beribadah dan mereka menggantungkan di pohon itu senjata-senjata mereka. Mereka beribadah di sekitar pohon itu dan mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Maksudnya untuk apa jemaah sekalian? Mereka mencari berkah dari pohon itu. Nabi bisidratin. Maka kami pun melewati pohon tersebut. Fakulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Maka kami pun berkata, Wahai Rasulullah Buatkanlah untuk kami Atau tetapkanlah bagi kami Sebuah pohon Untuk kami gantungkan senjata-senjata kami Sebagaimana milik mereka Harapannya Agar senjatanya lebih sakti Karena mendapatkan keberkahan dari pohon tersebut Ini permintaan sebagian sahabat yang ketika itu baru masuk Islam dalam perjalanan menuju peperangan Hunain. Maka jemaah sekalian, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas permintaan ini? Beliau bersabda, "Allahu akbar." Beliau bertakbir karena kaget bercampur marah Beliau bersabda Allahu Akbar Innaha sunan Apa yang kalian minta ini Adalah seperti permintaan Orang-orang musyrik jahiliyah Kultum walladhi nafsi biyadih Apa yang kalian ucapkan barusan Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya Kama qalat Banu Israel li Musa seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa apa yang kalian ucapkan barusan adalah seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam dan itu disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam apa kata mereka jemaah sekalian? Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan untuk disembah. Maksudnya berhala. Patung untuk disembah. Apa kata Nabi Musa alaihi salam sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut? Qala innakum qaumun tajhalun Nabi Musa alaihissalam berkata sungguh kalian adalah orang-orang bodoh sungguh kalian adalah orang-orang bodoh baik kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan la tarkabunna sanana man kana qablakum sungguh benar-benar kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah taala. Jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini terdapat banyak sekali pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Di antaranya, pelajaran yang pertama tentang permasalahan tabarruk mencari berkah atau ngalap berkah. Tolabul barokah. Apa itu berkah jemaah sekalian? Berkah itu adalah kasratul khair wa tuhu Kebaikan yang melimpah dan kebaikan yang terus-menerus ada. Itu arti keberkahan. Jadi orang nyari berkah artinya nyari kebaikan. Di dalam syariat Islam Keberkahan itu ada Ditetapkan Oleh karenanya ulama menjelaskan Tabarruk itu Mencari berkah itu Ada dua macam At-tabarrukul masyru' Tabarruk yang disyariatkan Wat-tabarrukul mamnu' Dan tabarruk yang terlarang Tabarruk yang disyariatkan membutuhkan dua dalil dua dalil syariat yang pertama dalil yang menunjukkan keberkahannya yang kedua dalil yang menunjukkan cara mencari berkahnya apa saja jemaah sekalian dalil yang menunjukkan keberkahan atas sesuatu itu banyak contohnya adalah Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sebagaimana dalam surat Sad Kitabun Anzalnahu ilaika mubarak Liyadabbaru ayati Liyadabbaru ayati Waliyatadhakkara ulul albab Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kitab ini kami turunkan kepadamu wahai Muhammad mubarakun, kitab yang penuh berkah. Agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang memiliki akal dapat mengambil pelajaran darinya. Jadi, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita Al-Qur'an adalah kitabun mubarakun, kitab yang penuh berkah. Maka dari sini kita sudah dapat satu dalil yang menunjukkan Al-Qur'an memiliki berkah. Tapi belum cukup sampai di situ jamaah sekalian untuk mencari berkah dari Al-Qur'an. Kita butuh dalil yang kedua. Bagaimana cara mencari berkah dari Al-Qur'an? Sebab kalau kita melakukan dengan cara yang tidak berdasarkan dalil, maka dia akan berubah menjadi tabarruk yang terlarang. Kalau begitu, apa dalil yang menunjukkan cara mencari berkah dari Al-Quran? Tidak lain adalah dengan mempelajarinya, membacanya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, satu huruf membaca Al-Quran nilainya adalah sepuluh kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf melainkan alif adalah satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi baca alif lam mim saja sudah dapat 30 kebaikan. Sudah dapat 30 kebaikan. Makanya orang yang menghafal Al-Qur'an tapi dia lambat ya, lambat menghafal Al-Qur'an ada orang sekali baca, dua kali baca, dia bisa langsung hafal. Dia bisa langsung hafal. Tapi ada orang harus baca berulang-ulang. Bahkan para ulama menasihatkan paling tidak baca 20 kali. Kalau belum cukup baca lagi 40 kali dan seterusnya. Baru dia bisa hafal. Ternyata jemaah sekalian di balik itu juga ada kebaikannya. Karena kalau dia baca berulang-ulang pahalanya lebih besar. Sebab satu huruf dilipat gandakan sepuluh kebaikan. Ya. Kalau dia baca alif lamim saja berulang-ulang kalikan saja. Tiga huruf dikali dua puluh dikali empat puluh. Jadi ini ada untungnya juga yang hafalannya lambat. Iya. Kalau dia baca berulang-ulang supaya dia bisa hafal, maka kalikan saja.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 Mempelajari dalam artian menghafalnya dan mengajarkannya kembali. Dan yang lebih penting jemaah sekalian adalah mempelajari makna dan kandungannya sesuai dengan pemahaman yang benar yaitu pemahaman ahlus sunnati wal jamaah karena orang bisa saja baca Al-Quran tapi dia pahami dengan pemahamannya sendiri dia tafsirkan dengan berbagai macam penafsiran maka ketahuilah segala macam bentuk penafsiran kalau bertentangan dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya atau dengan kata lain pemahaman ahlu sunnati wal jamaah maka itu salah ya hanya ada satu jalan yang Allah benarkan di dalam memahami Al-Qur'an yaitu jalan ahlu sunnati wal jamaah mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya jadi demikian cara mencari berkahnya ya kalau seseorang mencari berkah dengan Al-Qur'an dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai jimat misalkan, maka ini adalah cara yang tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan hal tersebut. Ini contoh. Walaupun Al-Quran itu memiliki berkah, tapi kalau dia mencarinya dengan cara yang salah, seperti menjadikannya sebagai jimat, maka ini bukan cara mencari berkah yang dibolehkan di dalam syariat Islam. Baik. Contoh lain, masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Masjid di muka bumi ini, masjid kita ini adalah tempat yang Allah tetapkan padanya memiliki keberkahan. Terutama tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini tiga masjid yang paling banyak keberkahannya. Jamaah sekalian, tetapi pertanyaannya bagaimana mencari berkah dari masjid? Caranya adalah dengan beribadah padanya. Melakukan solat, menuntut ilmu, berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran. Itu caranya. Kita datang ke Masjid Nabawi untuk apa? Untuk solat di sana. Bukan untuk kita usap-usap dindingnya misalkan. Agar kita dapat berkah, tidak. Demikian pula, kita pergi ke Baitullah, Ka'bah. Ini adalah tempat yang penuh dengan keberkahan. Tetapi bagaimana cara mencari berkah di Ka'bah adalah dengan melakukan tawaf di sekelilingnya. Kemudian dengan mencium Hajarul Aswad. Bukan kita usap-usap Ka'bah dengan harapan mendapatkan keberkahan. Iya. Apalagi sampai menggunting kiswah Ka'bah untuk dijadikan apa? Dijadikan jimat. Maka ini tidak benar. Dan hati-hati, siapa yang melakukannya bisa-bisa nggak pulang ke tanah air. Ya. Ditangkap sama polisi. Ya. Jadi itu bukan cara mencari berkah yang benar. Bahkan kenapa kita mencium Hajarul Aswad? Itu demi meneladani Rasulullah SAW. Bukan karena batu itu bisa memberikan berkah kepada kita, tidak. Makanya sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inni a'lamu annaka hajar, la tadurru wa la tanfa, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Sungguh aku tahu kamu ini hanya batu. Kamu tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa pula memberikan manfaat. Enggak bisa berikan berkah. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Jadi, disitulah nilai berkah mencium Hajarul Aswad. Apa nilai berkahnya? Karena meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena batu itu bisa memberikan keberkahan kepada kita. Iya. Jamaah sekalian, adakah orang yang penuh berkah? Adakah orang yang Allah jadikan di dalam dirinya ada berkah untuk kita mencari berkah darinya? Jawabannya ada. Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Orang-orang saleh. Para ulama. Tetapi jemaah sekalian, kita masih perlu dalil yang kedua. Bagaimana cara mencari berkah dari mereka? Apakah dengan berebutan air sisa minum mereka? Jawabannya tidak atau berebutan air sisa wuduk mereka? Jawabannya tidak. Bukan seperti itu. Kecuali satu orang saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisa minum beliau, sisa air wuduk beliau diperebutkan para sahabat untuk mencari keberkahannya. Tapi jamaah sekalian, para sahabat tidak pernah lagi berebutan untuk mengambil sisa air wuduknya Abu Bakar. Demikian pula generasi tabi'in. Mereka tidak pernah berebutan sisa wuduknya Umar atau Uthman atau Ali. Ini orang-orang yang paling soleh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang sahabat pun yang para sahabat mengambil bekas-bekasnya untuk mendapatkan keberkahan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak bagi yang lain. Iya. Adapun bagi yang lainnya, bagaimana cara mencari berkahnya? Bagaimana caranya kita mencari berkah dari orang-orang soleh, dari para ulama? Kita bergaul dengan mereka untuk mempelajari adab-adab mereka untuk menimba ilmu dari mereka, untuk minta nasihat dari mereka. Itu caranya. Itu caranya mencari berkah dari mereka. Iya. Tidak mengambil bekas-bekas mereka. Ini cara mencari berkah dari orang-orang saleh. Jadi berbeda antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang selain beliau. Jadi kesimpulannya, untuk mencari berkah itu harus berdasarkan dalil dalil yang menunjukkan itu memiliki keberkahan. Yang kedua dalil yang menunjukkan cara mencari berkahnya. Baik. Inilah secara ringkas tentang at-tabarrukul masyruh. Tabarruk yang disyariatkan. Sekarang yang kedua, tabarruk yang terlarang. Tabarruk yang terlarang. Jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita jenis tabarruk yang terlarang yaitu tabarruk yang mengandung kesyirikan. Seperti apa bentuknya jemaah sekalian? Yaitu mencari keberkahan atau mengharapkan keberkahan dari sesuatu yang tidak ada dalilnya yang menunjukkan bahwa itu memiliki berkah. Seperti menganggap sebuah pohon bisa memberikan keberkahan atau kuburan atau batu-batuan di kuburan para wali bisa memberikan berkah atau benda apa saja yang kita yakini memiliki berkah padahal tidak ada dalil yang menunjukkannya maka barang siapa meyakini itu bisa memberikan keberkahan padahal tidak ada dalil yang menunjukkannya, itu termasuk kategori syirik. Dari mana kita pahami itu kategori syirik jamaah sekalian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian minta pohon ini untuk dijadikan berkah, itu sama saja dengan permintaan Bani Israel, wahai Musa, buatkanlah kami berhala untuk disembah sebagaimana milik mereka. Jadi Rasulullah SAW menyamakan orang yang mencari berkah dari sebuah pohon atau batu-batuan atau apa saja yang tidak berdasarkan dalil dengan orang yang menyembah berhala. Sama. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama menegaskan bahwa mencari berkah dari satu benda yang tidak ada dalilnya yang menunjukkan benda itu memiliki keberkahan itu termasuk kategori syirik. Dan syirik di sini ada dua macam. Bisa jadi syirik kecil dan bisa jadi syirik besar. Syirik kecil apabila seseorang meyakini bahwa benda itu dapat memberikan berkah dengan sendirinya. Bukan Allah yang memberikan berkah. Afwan itu maksudnya syirik besar. Kalau dia yakini benda itu bisa memberikan berkah dengan sendirinya bukan Allah yang memberikan berkah. Adapun syirik kecil kalau dia yakini benda itu hanyalah sebab dan Allah yang memberikan keberkahan. Jadi kedua-duanya tetap syirik. Hanya bedanya syirik besar dan syirik kecil. Kalau dia yakin benda ini yang bisa memberikan berkah kepadanya bukan Allah, maka itu syirik besar. Kalau dia yakin benda ini hanya sebab dan Allah yang memberikan keberkahan, maka itu adalah syirik kecil. Tapi jemaah sekalian, kenapa masih dikatakan syirik kecil? Padahal dia yakin Allah yang memberikan berkah. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang berhak menetapkan sesuatu itu memiliki berkah hanya Allah. Iya kan? Hanya Allah. Sekarang dari mana kita tahu sesuatu itu memiliki berkah? Yang Allah tetapkan, tidak lain dari dalil. Contohnya ayat tadi. Allah katakan Al-Quran itu memiliki berkah. Ada dalilnya. Sekarang mana dalilnya? Pohon ini Allah ciptakan sebagai sesuatu yang bisa memberikan berkah kepada kalian. Iya. Kalaupun itu ada dalilnya, sekarang dalil yang kedua. Bagaimana cara mencari berkah dari pohon tersebut? Jadi dua dalil yang kita butuhkan. Maka Rasulullah SAW menyamakan permintaan para sahabat yang ketika itu baru masuk Islam agar dijadikan satu pohon untuk mencari berkah dengan permintaan Bani Israel wahai Musa buatkan kami Tuhan untuk disembah ya artinya dua-duanya adalah kesyirikan oleh karenanya jemaah sekalian dari sini dapat kita pahami kesyirikan itu banyak macamnya ya Kesyirikan itu tidak saja sujud kepada berhala menuhankan berhala. Kesyirikan itu bisa berbagai macam. Ya. Makanya ulama mendefinisikan kesyirikan itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Yang bisa memberikan berkah hanya Allah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah sebaik-baiknya pencipta. Nabi Isa alaihi salam berkata, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alani mubarakan aina kuntu." Allah memberkahi aku dimanapun aku berada. Jadi Allah yang memberikan keberkahan. Sehingga kalau kita meyakini satu benda bisa memberikan keberkahan kepada kita, maka itu termasuk kesyirikan. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan keberkahan. Apakah itu termasuk syirik besar ataukah termasuk syirik kecil? Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang kedua jemaah sekalian, hadis yang mulia ini mengingatkan kita bahaya at tasyabbuh bil kuffar menyerupai orang-orang kafir. Ini adalah dosa besar dan dosa yang sangat berbahaya. Apa bahayanya jemaah sekalian? Di samping itu adalah dosa besar menyerupai orang-orang kafir dapat menjerumuskan kita dalam kekufuran. Dapat menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Itulah yang menjerumuskan Bani Israel ke dalam kesyirikan. Padahal mereka itu baru saja diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Tiba-tiba mereka sedang berjalan bersama Nabi Musa alaihissalam, mereka lihat para penyembah berhala. Mereka ingin ikutan seperti mereka. Sehingga mereka berkata, Wahai Musa, tolong buatkan kami Tuhan untuk disembah. Dan itu juga yang hampir menjerumuskan para sahabat yang ketika itu baru masuk Islam. Baru masuk Islam, belum terlalu tahu dengan ajaran-ajaran Islam ketika para sahabat melihat kaum musyrikin mencari berkah dari sebuah pohon mereka ingin ikutan hampir saja mereka terjerumus dalam kesyirikan hanya saja para sahabat bertanya dulu kepada Rasulullah SAW itulah yang menyelamatkan mereka dari kesyirikan mereka bertanya kepada orang yang berilmu ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan, jangan melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Itu sifat para sahabat. Mereka tidak kemudian langsung melakukannya, namun mereka bertanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu akan menyelamatkan kita dari berbagai macam kesyirikan dan kekufuran. Tapi kalau kita lihat orang melakukan sesuatu, kemudian kita langsung ikut-ikutan, padahal kita belum tahu ilmunya. Walaupun dia orang beriman sekalipun, kita ikut-ikutan begitu saja tanpa mengetahui ilmunya, itu tercela dalam syariat. Kita diperintahkan menuntut ilmu, bukan ikut-ikutan. Apalagi kalau kita ikut-ikutan orang-orang kafir. Makanya jemaah sekalian, ulama menjelaskan termasuk tujuan besar pensyariatan agama Islam demi untuk menyelisihi orang kafir. Ini termasuk maqasid syar'i, maksud-maksud pensyariatan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Jadi jamaah sekalian, kita dilarang menyerupai orang-orang kafir. Ulama menjelaskan Maksud menyerupai di sini adalah menyerupai mereka dalam ciri khas mereka. Apa saja, baik perkara adat istiadat, apalagi perkara agama. Adat istiadat misalkan mode pakaian, mode rambut, dilarang kita menyerupai orang kafir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Terlebih lagi dalam permasalahan agama. Jangan kita menyerupai cara-cara beragama mereka. Apabila itu adalah ciri khusus mereka, maka terlarang kita menyerupai mereka. Artinya kalau itu bukan ciri khusus, berarti itu tidak terlarang. Baik. Kenapa jemaah sekalian kita tidak boleh menyerupai orang-orang kafir? Kata Syekh Salih Al-Fauzan dan para ulama yang lainnya, karena itu termasuk bentuk wala sikap loyal kepada orang-orang kafir. Ya, Syekh Al Fauzan memiliki sebuah risalah yang berjudul Al-Wala wal Bara. Beliau sebutkan di situ sepuluh bentuk al-wala wal bara. sepuluh bentuk wala, sikap loyal kepada orang kafir. Salah satunya adalah menyerupai mereka. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian menjadikan Orang-orang Yahudi dan Nasrani Sebagai orang-orang yang kalian bersikap loyal kepada mereka Mereka hanya pantas bersikap loyal antara satu dengan yang lainnya wa may yatawallahu fa innahu Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Ini jemaah sekalian nggak main-main. Ini persoalan besar, persoalan yang sangat berbahaya sekali. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada orang-orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Artinya apa? Dia bukan lagi bagian dari kaum muslimin. Namun ulama menjelaskan maksudnya adalah kalau dasar sikap loyalnya itu karena menyetujui kekufuran mereka dan kesyirikan mereka, maka bisa menyebabkan dia murtad keluar dari Islam. Karena jelas Allah mengatakan, siapa yang bersikap loyal di antara kalian kepada mereka, dia bagian dari mereka. Tetapi kalau sikap loyalnya hanya karena dunia misalkan atau persoalan lain, maka itu termasuk dosa besar namun tidak sampai pada derajat kekufuran. Iya. Makanya nggak mungkin seorang muslim itu mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Karena itu sebesar-besarnya sikap loyal. Ini bukan permasalahan politik semata-mata. Ini permasalahan akidah, tauhid. Nggak mungkin ada orang muslim mengangkat dan memuliakan orang kafir menjadi pemimpinnya itu termasuk sebesar-besarnya bentuk sifat loyal. Padahal Allah telah melarang keras bersikap loyal kepada orang-orang kafir. Nah, tasyabbuh Jangankan mengangkat mereka menjadi pemimpin, menyerupai mereka saja sudah termasuk sikap loyal. Dan di situ terkandung bahaya yang besar, yaitu dapat menjerumuskan kita di dalam kekufuran dan kesyirikan. Ini jamaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik. Pelajaran yang lainnya dan mungkin ini yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dalam hadis yang mulia ini terkandung peringatan yang sangat besar bagi kita akan bahayanya kebodohan. Kebodohan tentang apa yang dimaksudkan di sini? Bukan bodoh nggak ngerti bahasa Inggris atau nggak ngerti ilmu matematika bukan. Tetapi bodoh terhadap ilmu agama. Tidak mengerti tauhid yang benar, tidak memahami hukum-hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bahaya yang sangat besar bagi seorang hamba. Karena dengan sebab itu dapat menjerumuskannya dalam perbuatan-perbuatan dosa sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Lihatlah para sahabat ini baru masuk Islam. Mereka belum banyak tahu tentang hukum-hukum Islam. Sehingga ketika mereka melihat orang musyrik menyembah pohon dalam bentuk bertabarruk cara menyembahnya dengan cara bertabarruk bukan ruku dan sujud kepada pohon itu bukan tapi bertabarruk mencari berkah mereka juga minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa melakukan seperti itu kenapa karena mereka belum tahu demikian pula Bani Israel yang minta kepada Nabi Musa alaihi salam, buatkan kami Tuhan. Apa jawab Nabi Musa alaihi salam? Innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa enggak basa-basi. Nabi Musa mengatakan sungguh kalian ini orang-orang bodoh. Jadi kebodohan itulah yang menjerumuskan mereka di dalam kesyirikan dan kekufuran. Oleh karena jemaah sekalian, disinilah pentingnya menuntut ilmu agama, terutama ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu keyakinan yang benar agar kita tidak terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Siapa yang tidak menuntut ilmu agama, maka dia akan terjerumus di dalam berbagai macam penyimpangan. Siapa yang tidak mendalami ilmu tauhid, dia akan terjerumus di dalam berbagai macam kesyirikan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Karena dengan mengetahui ilmu agama, dia pun mengetahui jalan-jalan yang bisa mengantarkannya ke surga dan mengenali jalan-jalan yang bisa menjerumuskannya ke neraka. Itu tujuan menuntut ilmu, mengenal jalan ke surga juga mengenal jalan ke neraka. Jalan ke surga untuk kita lalui, jalan ke neraka untuk kita hindari. Kalau siapa tidak menuntut ilmu, tanpa sadar dia akan terjerumus di dalam berbagai macam kesyirikan dan kekufuran. Dan lebih parah lagi, orang kalau tidak menuntut ilmu, dia tidak memahami yang benar berdasarkan ilmu yang sahih, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahlu Sunnah wal Jamaah, Kadang-kadang dia melakukan dosa terbesar tapi dia anggap itu pendekatan diri kepada Allah. Ini yang bahayanya. Jadi dia sudah melakukan kesalahan, dia anggap itu benar. Ini bahayanya kebodohan terhadap ilmu agama. Maka penting sekali kita untuk selalu mendalami ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mempelajari agama kita yang mulia ini dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita dan kita diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat. Jemaah sekalian, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Namun waktu membatasi kita, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Waalaikumsalam. Karena tidak berilmu bisa terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Seperti dalam kisah yang tadi, karena para sahabat tidak mengerti itu adalah kesyirikan, hampir saja mereka terjerumus dalam kesyirikan kalau saja Rasulullah SAW tidak mengingatkan mereka, tidak mengajari mereka. Ya, itu contohnya. Itu contohnya. Demikian pula Bani Israel. Mereka lihat ada orang yang menyembah patung, mereka belum punya ilmu bahwa itu adalah dosa besar kesyirikan. Makanya mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam. Iya. Jadi karena mereka belum tahu ilmunya, ketika mereka melihat satu kemungkaran, mereka ingin melakukannya. Coba kalau orang sudah tahu ilmunya, ketika dia melihat kemungkaran, dia nggak akan terjerumus, sebab dia sudah tahu itu salah. Bahkan dia akan berusaha untuk mengingkari. Dia akan berusaha untuk mengingkari. Ini pada umumnya orang kalau sudah tahu ilmunya, Walaupun ada juga orang yang melanggar ilmu yang sudah dia ketahui. Artinya apa? Dia punya ilmu tapi dia tidak amalkan. Jadi di sini ada dua macam. Orang yang nggak punya ilmu sehingga terjerumus dalam dosa-dosa karena dia beramal tanpa ilmu. Sebaliknya ada juga yang sudah punya ilmu tapi dia tidak amalkan. Ini dua hal yang harus kita hindari. Beramal tanpa ilmu memiliki ilmu dan tidak diamalkan. Jemaah sekalian, pentingnya bahaya apa namanya? mengenali dua bahaya ini. Ini sebenarnya yang selalu kita minta dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang engkau, yang engkau berikan kenikmatan. Siapa orang-orang yang Allah berikan kenikmatan itu jamaah sekalian? Para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut mereka. Apa jalan mereka? Jalan mereka adalah ilmu dan amal. Mereka meminta ilmu dan mempelajari ilmu dari Allah dan mereka amalkan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa yang Allah murkai jamaah sekalian? Orang-orang Yahudi sebagaimana ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maghdub alaihimul yahud orang-orang yang dimurkai adalah Yahudi kenapa mereka itu dimurkai jamaah sekalian karena mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkannya mereka tahu betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah rasul yang selama ini mereka tunggu yang disebutkan dalam dalam Taurat tapi mereka tidak mau beriman walad dolin bukan jalan orang-orang yang sesat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan sendiri Abdolin An-Nasara Yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat Adalah orang-orang Nasrani Kenapa mereka tersesat jamaah sekalian? Karena mereka beramal tanpa ilmu Mereka menuhankan Nabi Isa alaihi salam Tanpa ilmu Tidak berdasarkan Injil Yang turun kepada mereka Berdasarkan siapa? Berdasarkan ucapan Paulus yang menyesatkan mereka. Ya, bukan berdasarkan ilmu yang tertera dalam kitab Injil yang Allah turunkan kepada mereka. Padahal di dalam kitab Injil Nabi Isa alaihi telah berpesan kepada mereka untuk mengikuti agama nabi yang akan datang berikutnya. Tapi mereka tidak mengikuti ilmu tersebut. Mereka mengikuti ucapan Paulus. Ini contoh karena kebodohan mereka terjerumus di dalam kesyirikan menyembah Nabi Isa alaihissalam. Ya, subhanallah, ini yang setiap hari kita minta. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau berikan kenikmatan, yaitu jalan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, yaitu orang yang sudah punya ilmu tapi nggak mau amalkan. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang semangat ibadah tapi nggak berdasarkan ilmu hanya ikut-ikutan apa kata orang tidak berdasarkan ilmu yaitu wahyu dari Allah dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya barangkali demikian Pak Wallahu alam ya. mungkin ada yang lain silahkan musik itu hukumnya haram. Bagaimana hukumnya orang yang bekerja di radio? Radionya putar musik. Iya. Kan ada radio dakwah. Iya. Baik. Musik itu hukumnya haram berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya. Di antaranya surat Luqman ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi ومن الناس nasi يشتري yashtari الحديث ليدل عن سبيل الله بغير علم Dan di antara manusia ada yang mempergunakan ucapan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah tiga kali Demi Allah, yang dimaksud ucapan yang tidak berguna di sini adalah al-gina, nyanyian. Itu juga yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata maksudnya adalah al-gina wal mazamir. Ucapan yang tidak berguna maksudnya adalah nyanyian dan alat-alat musik, seruling dan yang semisalnya. Adapun dari as-sunnah lebih tegas lagi, enggak butuh penafsiran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti beberapa kaum dari umatku yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan, yaitu empat. Yang pertama zina, yang kedua sutra, ini haram bagi laki-laki, yang ketiga khamar, yang keempat alat-alat musik. Maka ini jelas, alat-alat musik termasuk diharamkan di dalam syariat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan sepakat ulama empat mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad semuanya sepakat nggak ada perbedaan pendapat kalau kita sering dapatkan dalam masalah fikih ada perbedaan pendapat kali ini sepakat Ulama empat mazhab sepakat alat-alat musik, menyanyi dan lain sebagainya itu termasuk hukumnya haram. Maka bekerja di media yang menayangkan lagu-lagu dan alat musik tidak dibolehkan karena itu berarti membantu dalam dosa. Membantu dalam dosa. Apalagi masya Allah sekarang banyak alternatif, ya kan? Banyak radio-radio dakwah yang butuh juga untuk kita bantu. Barangkali demikian, waktu sudah habis.